khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Koyum, bi rahmatika nastagith Duha yang maha menata berkahi majlis ini limpahi kami dengan ilmu yang manfaat Ya Allah jadikan hati kami hati yang yakin padamu hati yang bersih hati yang istiqomah Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama al ardo bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik Allahumma aftah hikmatak wansur alayna rahmatak ya dal jalali wal ikram taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi Hadirin, apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Adakah yang tersembunyi dari Allah yang maha tahu segalanya? Jawab Allah tahu hati kita Tahu pikiran Tahu masalah Tahu jalan keluarnya Masya Allah Kalau itu terus kita yakini setiap saat pasti dua hal satu kita jadi sulit berbuat maksiat yang kedua kita akan ikhlas dalam melakukan apapun karena yakin semua perbuatan disaksikan Allah subhanahu wa ta'ala asma Allah yang kita bahas kali ini adalah al-witru al-witr Allah yang maha ganjil lillahi tis'a lillahi tis'atu Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini hadis sahih sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim lillahi tis'atun wa tis'una asma Allah memiliki 99 nama mi'atun illa wahidan seratus kurang satu la yahfazuha ahadun illa dakhulal jannah dan tidak ada yang menghafalkannya tidak ada seorang pun yang menghafalkannya melainkan ia masuk surga wa huwa witrun yuhibbu witr dialah Allah yang maha witir maha ganjil dan mencintai yang ganjil al witru artinya Allah yang Maha Esa Esanya Allah beda dengan esanya makhluk Satunya makhluk bisa setengah tambah setengah Bisa sepertiga ditambah sepertiga tambah sepertiga Bisa dua dikurang satu Bisa tiga dibagi tiga Ahadnya Allah laisa kamislihi syai'un Surat Ashura ayat 11 laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat Allah tidak menyerupai apapun tidak diserupai apapun jadi mulai sekarang kita harus hakul yakin bahwa maha tunggalnya Allah itu tidak ada yang menciptakan selain hanya Allah selain Allah adalah jalan Allah menciptakan kita ibu bapak adalah jalan ketika Allah menyiapkan satu nyawa untuk kita dan harus lahir dari ibu yang mana, bapak yang mana, niscaya ibu bapak ketemu. Niscaya sel telur dengan sperma jumpa. Dari 200 juta sel sperma yang bekerja di nanti adalah yang memang takdir kita kita tidak boleh mengatakan duh untung ada anjing yang menggonggong jadi kita selamat tidak benar ini anjing menggonggong hanya syariat saja pernah ada penjambretan lalu jambret ini gagal karena jambretnya dikejar anjing karena ada anjing jambret itu gagal terus Allahnya di mana yang menggerakkan anjing siapa? Nah, harus ke sana. Karena digigit nyamuk kamu jadi demam berdarah. Tidak boleh. Nyamuk tidak punya salah. Nyamuk hanyalah hak makhluk ciptaan Allah yang bertasbih setiap saat. Karena kamu pintar jadi hafal Quran. Oh iya? Ini banyak yang kurang pintar. Tidak hafal-hafal, ya kan? Berapa banyak yang IQ-nya tinggi tidak hafal juga? Benarkah? Berapa banyak yang murid teladan di sekolah bahkan gelarnya juga panjang, kum laut dan tidak hafal juga. Karena kamu ikhtiar, kamu berhasil. Jadi kalau gitu Allahnya di mana? Nah kita harus menyebutkan Allahnya. Alhamdulillah kamu dibimbing oleh Allah bisa menyempurnakan ikhtiar Allah memberi ini syariatnya begitulah wah datang ke dokter itu hebat bisa menyembuhkan ini ada anda dan ada tandingan wala taja'alu lillahi anda dan wa antum ta'lamun janganlah kalian karena itu fala taja'alu lillahi anda dan Wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kami, kamu mengetahui. Hati kita iman kepada Allah. Tapi mulut kita sering tuh ada anda dan ada tandingan-tandingan. Harusnya tetap sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber rizki sumber karunia, sumber kedudukan cuma Allah yang punya. Makhluk cuma jalan. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu harus sampai ke pemiliknya. Masih ingat teori hujan? Kenapa hujan turun? Nih, kenapa hujan turun? Wah, sudah tahu rumusnya. Allah yang memerintahkan syariatnya air dinaikkan lewat panasnya matahari dikumpulkan oleh Allah syariatnya dengan hembusan angin di tempat yang ditetapkan air itu harus turun pasti turun dengan jumlah yang Allah tetapkan tidak semau-maunya hujan mana bisa hujan turun tanpa perintah Allah setiap tetesan hujan bertasbih ini harus diyakini begini. Petir, gempa. Kenapa gempa? Karena lempengan bumi eh, ber apa? Karena lempengan bumi bergerak. Terus siapa yang nyuruh? Allah memerintahkan lempengan bumi bergerak, jadilah gempa yang meninggal, yang sudah ditetapkan meninggal, yang kejepit, kejepit aja hidup ada. Wih ajaib, dia tidak mati pas di sela-sela bangunan. Tidak ada yang ajaib. Karena semuanya belum waktunya, dia belum waktunya, siapa yang nyambut nyawanya? Ya. Harus nyambung ke Allah hadirin. Kalau tidak nyambung ke Allah, maka kita rugi. Karena segala urusan harus jadi zikrullah. ah kamu mah cakep jadi aja dapat jodoh oh kalau hanya yang cakep dapat jodoh gimana kita jodoh tuh Allah yang ngatur yang ngebulak balik hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati jangan amit amit saya tidak mau sama kamu Allah dengar tidak itu bisa menjilat tuda sendiri itu pernah kejadian ada yang amit-amit dan tiga sekarang anaknya dari yang di amit amitin itu setiap patah kata didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita coba urutkan lagi mulai sekarang kita harus yakin bahwa diri kita ini ciptaan Allah sepenuhnya tidak ada yang membentuk hidung badan ini Allah dan semuanya sudah ada ukurannya jangan protes kaki kita aja beda-beda benar makanya kita jangan ingin jangan sibuk dengan ukuran orang lain nanti lebaran kita harus tahu bahwa adik kakak tuh beda-beda takdirnya tidak usah kita pulang ingin seperti ada yang kakaknya lebih kaya ada yang adiknya lebih kaya macam-macam sesuai dengan ketetapan Allah jangan membanding-banding walaupun seangkatan beda-beda garisnya ya yakin saja ini milik Allah kalau bagus jangan ujub jangan merasa wah oh, ganteng gagah keren cantik sedemikian rupalah ya sehingga merasa dia beda dari yang lain itu milik Allah tuh sangat mudah bagi Allah mengambil semua ini kalau Allah mau bikin lumpuh ya kasih saja virus lah sekejap ini bisa tidak berdaya kemarin bersepeda naik ke atas turun ke bawah naik lagi ke geger kalong ah, sepertinya kuat tadi habis duduk berdiri leyong keleyong baru juga dipotret kemarin naik sepeda tadi mau muntah betapa mudahnya bagi Allah mengambil semuanya beli badan bagus waspada nih bukan milik kita nih kapanpun bisa diambil kebagusan ini jangan jadi ujub rambut bagus amat mudah bagi Allah merontokkannya kasih saja demam 47 derajat celcius selain rontok mateng ya hati-hati hadirin kulit mulus atau gampang tinggal dikasih eksim ya, ya. kasih jerawat kasih apa tidak berarti jelek loh ada kalanya Allah memberikan jerawat perlindungan supaya tidak ujuk ya otak juga diatur oleh Allah kepintaran kita berbeda-beda jadi kalau di sini ada penghafal Quran berapa semua santri kita penghafal Quran Ustaz? dari 280-an itu sangat harus sangat siap beda-beda tuh Alhamdulillah di sini total 3.500 santri dengan berbagai program. Udah beda-beda itu otaknya tuh. Dan Allah menilai ada yang gampang sekali apalin. Ada yang gampang sekali lupa. Ada yang baca sebentar hafal. Ada yang baca berulang-ulang. Susah. Kan Allah menilai ujubnya, tulusnya, gigihnya. Eh, bukan perkara hafalnya. Tapi perkara bagaimana niat yang lurus dan itu dinilai oleh Allah. Jadi harus sangat siap dengan keberagaman ini ya. Lihat yang lebih bagus, gak usah iri. Yang lain juga milik Allah. Wah, itu orang bule keren-keren. Dan dia gak bikin bule dia nggak pesan rambutnya begitu nggak pesan hidung kita nggak usah minder nggak usah kalem we dah, dah minder juga tetap kayak gitu kita suka kalau ada orang bule rasanya gimana gitu ya walaupun di sana gembel kesini mah jadi terhormat itu teh minder sama kita pakai stiker juga Ciri-ciri kita minder, coba stikernya gaya mana? We are the Muslim power. Abdi kakiatan Islam. <laughs> mana yang lebih keren? Kita lebih suka masang di stiker yang gitu-gitu. We are the champion. Abdi juara. Garing hadirin. <laughs> kita merasa keren nah itu teh ciri-ciri minder harusnya mah nggak usah orang Amerika, Eropa, Australia, mana sama itu nggak ada yang pesen jadi orang. Allah yang menetapkan. Tenang aja. Saya pernah lihat potret Ustadz Yusuf Mansur dengan um, beberapa pengusaha dari luar negeri. Sama tuh tingginya. Karena Ustadz Yusuf Mansur naik bangku ya. Tapi ketika turun gejrek dan nggak kelihatan minder beliau. Mantap. Ya kalau orang sudah yakin Mau ngapain minder? Itu bikinan Allah, ini bikinan Allah. Beda kulit, Allah yang bikin. Beda tinggi, Allah yang atur. Benar? Minder itu pasti nggak ingat Allah. Minder itu dia lebih sibuk cari kedudukan di sisi orang. Sehingga dia mau menghindar karena malu. Ah, tampil, weh. Kalau ada yang nyebut, eh, kamu kependek Baru tahu ya gitu. Ada juga, kamu kok pendek? Gini-gini juga ciptaan Allah monyong, itu emosi hadirin. Memang nyebut nama Allah tenang saja. Eh, pahala sama Allah yang ngatur. Ya. Bagusnya jangan ujub, merasa kekurangan jangan minder, terima we. Jalani aja dan semuanya juga ada perhitungannya bagusnya jangan ujub karena ciptaan Allah merasa ada kekurangan jangan minder karena boleh jadi yang kata kita kekurangan itu perlindungan Allah supaya kita enggak ujub, sombong, maksiat yang menurut kita tuh ini cacat, ini kurang boleh jadi itu merupakan cara Allah melindungi kita dari kesombongan, dari ujub, dari kemaksiatan. Lihat yang lain jangan iri karena yang lain juga milik Allah. Lihat yang kurang jangan menghina. Karena boleh jadi diberikan keterbatasan tapi sisi lain Allah memberikan ke kemuliaan. Dan siap kapanpun Allah melakukan sesuatu ke tubuh ini harus siap. Kita berusaha merawat tubuh ini tapi Allah punya rencana sendiri dan kita tidak tahu apakah kita meninggal nanti barengan semuanya atau ada di antara bagian tubuh kita yang pulang duluan ada nggak yang di antara kita yang sudah duluan pulang di anggota badannya ada apa coba gigi hadirin huh? ada lagi rambut kulit sebagian sudah pada pulang ada yang nanti jarinya dan kalau diamputasi memang sudah waktunya pulang semuanya cobaan dah kita harus yakin bahwa semua adalah hanya Allah yang mencipta apalagi jadi kalau kita pergi misalkan dengan anak dengan keluarga lihat toko buah-buahan ini harus ingat Allah bukan wah ya lezat ayat nama eh buah naga dan nyampe ke Allah gak bagus harus sampai ke Allah penciptanya lihat na, kalau punya anak dagang ajak dagang ajak beli ke toko buah hujan yang menurunkan Allah airnya sama lihat buahnya beda-beda warnanya rasanya bentuknya Padahal airnya sama. Subhanallah. Kalau hanya makan buah-buahan, saya ingat ke Allah. Niat juga makan buah-buahan ada. Saya tidak mengatakan kita mirip itu. Tapi apa bedanya? Kalau kita enggak punya nilai tambah. Harus. Bukan masalah yang mas sebel pisan buah enom. Mahal, eh. Nah, itu mah perkara nggak punya uang bukan perkara mahal mendingan zikir Masya Allah jadi melihat buah-buahan itu melihat kebesaran Allah penciptanya coba lihat salak dibuka ya begitu rapi bungkusnya dengan sisip yang tersusun sangat rapi pas dibuka salak ada ini salak apa yang manis tuh Hah? salak pondok ya salak Bali terus ada pelapisnya plastik mah ada rumit ini mah lembek entah dibuat dari apa kemudian pas di pas di hotel tuh enak truk gitu ayo <laughs> bayangkan ngebayangkannya aja saudara saya bisa lihat dari sini kalau makan salak nggak sampai kagum ke Allah harusnya ya Allah masuk suci masuk maha di tempat yang sempit kayak gini sekelilingnya duri ada buah yang sangat enak aduh sebetulnya kalau sudah makan buah-buahan tuh pesta zikrullah harusnya iya lengkeng coba ya <laughs> aduh saya penggemar berat buah-buahan hadirin. Karena banyak yang ngirim. Bayangkan setiap ceramah atau macam-macam. Belum lagi anggur yang nyakrak itu ya. Tuh, kan, ya. tenang Pak. Jangan bercita-cita jadi penceramah gara-gara pengen buah. Hadirin sekalian, rugi sekali rugi sekali makan buah-buahan gak ingat Allah harusnya langsung saja bulat ini Allah yang menciptakan Allah menjamu hamba-hambanya dengan sebegitu banyak buah-buahan aneka ragam, aneka rasa di dalamnya vitamin saudara tahu yang namanya emping dibuat dari apa? melinjo bagi orang yang asam urat melinjo tuh Waduh, musuh gerot gitu ya. Enaknya sebentar, sesudah itu tidak bisa jalan. Tapi saya baru dapat informasi, semoga ini benar, bahwa obat yang bisa menurunkan urin dari asam urat, ternyata kulit melinjo. Luar biasa ini. Isinya bikin asam urat, kulitnya menyembuhkan asam urat. Masya Allah. Belum lagi jengkol coba. Memang dari segi nama kurang wibawa ya. Jengkol, <laughs> putri. Kalau ingat jengkol nggak ingat Allah juga rugi. Bagaimana Allah menciptakan penampilan juga kurang. Inilah ya petot, hidung gitu ya. Kita bukan mencela hadirin. Tapi berapa banyak penggemar jengkol? Tapi kalau berlebihan, lihat hasilnya. Wow, di mana? Makan sebentar, makan beras, makan ini, menghilangkan belum lagi pipis di rumah calon mertua. Waduh, gosek kreolit Apa gitu Allah? Jadi harusnya apa nih maunya Allah bikin jengkol itu ya Maha suci Allah jadi kerja kita menzikrullah karena tahu ada Allah yang Maha Esa yang menciptakan segala yang ada di seisi alam ini nggak ada satupun yang bukan buatan Allah dan tidak ada satupun yang sia-sia ma kolak tahada batilah. harusnya kita ingat Allah bukan hanya lihat langit lihat jengkol juga petai gitu ya dari segi nama memang kurang wibawa petai tapi masya Allah itu yang petai uh, eh, oriented apa yang pecinta petai petai lovers mata lihat petai hati ingatnya Allah engkau jamu oh, paling nikmat dalam hidup ini adalah mengagumi Allah dengan melihat ciptaan. Kita simak ayatnya surat. Tolong operator, halo. Hey. Operator. Halo. Yes. Surat An-Nahl ayat 72 sampai 74. An-Nahl 72 sampai 74 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rejeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rejeki kepada mereka baik dari langit ataupun bumi dan tidak akan sanggup berbuat apapun maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah sungguh Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Sudahlah hadirin kalau lihat dunia berikut isinya langit berikut isinya harus yakin Allah yang ciptakan Allah yang desain Allah yang memiliki Allah yang mengurus Allah yang mengatur kita semua makhluk tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah tidak juga membawa mudarat yakini itu Coba nih ikhwan Kalau dikejar anjing mau bagaimana Ikhwan Kalau di anjing menggonggong mau bagaimana Cung yang jongkok jujur Cung yang lari Kalau ikhwan dengan anjing lari cepetan mana Kenapa nggak doa harusnya ketika ada anjing menggonggong langsung doa karena anjing itu ciptaan Allah anjing itu milik Allah dalam genggaman Allah dan menggonggong kita pun dengan izin Allah kenapa ya saya digonggong anjing hmm, tahu ya mungkin saudara sering menggonggong <laughs> apa saudara mungkin pernah ada kasus nyepak anak anjing tapi nggak ada yang lihat kata siapa nggak ada yang lihat Allah lihat atau saudara ngasih makan anjing tulang lalu dimakan nah, misal ya penipu atau mungkin Allah mau ngasih jodoh kepada saudara jadi ada anjing terus ditolong oleh seorang akhwat terus jadi suaminya nah, ngarang ya tapi tidak ada yang kebetulan harusnya langsung doa a'udzu bikalimatillahi hitam min syarri ma khalaq nah sesudah itu doa dengan yakin bisa sambil lari sambil jongkok atau nanti ada jalan pernah cerita di ada anjing besar itu masih ingat nggak ah, cerita ini Hah? Pak ingat tidak ayah ingat ceritakan deh ceritakan deh suatu saat di sebuah taman berdua dengan anak yang kecil waktu itu masih lima tahun tiba-tiba dari kejauhan sejarah inilah ada anjing besar anjing gembala Jerman tuh Memang kalau ceramah sih gampang ya, tinggal doa. Aslinya tidak sesederhana itu. <laughs> Anjing. Aduh. Mau lari kekejar oleh tidak kehitung secara akal. Mau bersembunyi di mana ini lapang begini. Dari batu lapangan bersih. dari kayu tidak ada. Dua kliuk sana sini. Baru ingat ceramah sendiri ya. Kenapa nggak doa? udah kepepet keluarnya dia semakin dekat A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tahulah hati saya enggak begitu fokus ke Allah gitu ya. Fokusnya ke anjing. Izin Allah, Pak. Ternyata dari belakang sana ada-ada yang naik sepeda manggil-manggil anjingnya. Alhamdulillah berbalik. Kenapa itu yang punyanya pakai naik sepeda? Coba udah sepuh kakek-kakek bawa tongkat, teriaknya pelan kan cilaka Kakak, seorang bintang film itu artis. Aktor bela diri. Aduh. Balik aja anjingnya ke sana. Ini nggak kebetulan. Harusnya mata lihat anjing, hati ke Allah. Sama dalam hal apapun nyamuk. Nyamuk kan sama seperti kita, tidak pesan. Kalau kita takdirnya jadi nyamuk, kita yang lagi terbang. Harus ingat Allah, ya Allah, kau ciptakan. <laughs> Ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, minimal gitulah. Kalau mau ngematiin, jangan tuh payah ya, nggak boleh. Astagfirullah, ampun ya Memang secara perhitungan kalau hanya sekitar setetes gitu ya Masa sih kita rugi kehilangan setetes aja. Ini masalahnya kalau nggak dipukul, ya katanya dia akan ngasih tahu teman-temannya. Tuh ayah jelma soleh. <laughs> Selalu ada alasan. Hadirin, lihat makhluk ingat Allah, lihat buah-buahan ingat Allah, lihat makanan harus ingat Allah ini gimana ini nasi kumpul tadi saya dapat kiriman makanan ke mihrab sushi bukan sushi sushi ya son <laughs> son dibungkus ya perhatikan itu kecil-kecil sih tapi ini dahsyat nih bungkusnya rumput laut lautan yang mana ada nasinya di popol pepel ya di dalamnya ada salmon salmon dari laut mana ada ketimun dari gunung mana belum lagi ada ah udah diceritakan ya belum lagi ada ikan lagi di sana tuh ya belum dimakan tapi saya perhatikan ini siapa ibu ikan ini ya dia melahirkan membesarkan Siapa yang ngangkut ikan itu? Mungkin dari sungai mana, dari laut mana dibawa. Siapa yang masaknya? Masaknya dikasih garam, dikasih bumbu. Garamnya dari laut mana? Bumbunya aduh dari mana-mana. Mumpul. Belum lagi ada sayur lodeh tadi itu ya. Belum dimakan sesudah ini rencananya. Sayur lodeh ada daun melinjonya ada oh uh, macam-macam ada asam ya Allah semua ngumpul di sini gimana ini kalau kita yang harus ngejar-ngejar salmon aduh belum lagi ada sambal terasinya terasinya dari udang udangnya laut mana digeprek oleh siapa jadi udang belum lagi jeruk purutnya yang kecil asam bareng cabe, cengek, bawang ngumpul di satu sendok kecil. <sighs> Kalau sampai nggak ingat Allah mah cobaan itu hadirin. Karena saya sariawan, jadi hanya lihat. <laughs> hadirin sekalian, maaf ya. Itu harusnya yang kita lakukan sehari-hari itu. Kagum kepada kemurahan Allah. Coba kalau kita harus makan ngumpulin makanan sendiri, wah hancur. Gak makan kita nih. Mau makan telur aja, telur dadar. Harus cari ayam hamil. Berapa minggu lagi dia melahirkan? Hah, Eh. Saudara, kebayang gak sih omongan ini? nah, kita mah makan teh ini primitif sekali eh, jeng ya deh jeng ya kalau bisa naik mah kita zikrullah zikrullah zikrullah masya Allah nikmat hadirin kalau kita selalu meyakini teh Allah yang ngatur masya Allah nah begitulah kurang lebih ada lagi yang akan dibacakan Ustaz surat An-Nahl 65 sampai 69 An-Nahl 65 sampai 69 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين Bacakan terjemahnya dulu ya Dan Allah menurunkan air dari langit Hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan pelajaran. 66 Dan sungguh pada hewan-hewan ternak benar-benar mendapat terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi yang meminumnya. Lanjut. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah Buatlah sarang di gunung-gunung Di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Satu lagi Ustaz. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yurad wa من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير Dan Allah telah menciptakan kamu Kemudian mewafatkanmu Dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta Pikun Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya Sungguh Allah maha mengetahui dan maha kuasa Tujuh satu والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki kepada hamba sahaya yang mereka miliki. sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu mengapa mereka menikmati nikmat Allah terakhir tentang jodoh <clears throat> Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rizki dari yang baik Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Hadirin dari yang dibacakan terjemahnya ini, ini bukan tafsir, saya hanya membaca terjemah. Harusnya membuat kita jadi tidak bisa lupa kepada Allah dalam segala hal. Lihat hujan dan Allah yang menurunkan hujan. Mata kepada air hujan, hati kepada Allah. Kita boleh mencelah hujan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh kita tahu Allah yang menumbuhkan airnya sama ada yang jadi rumput jadi bunga harusnya mata kepada tumbuh-tumbuhan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh pada hewan ternak binatang juga tidak pesan jadi binatang mata melihat kambing pikiran apa? Siapa nyebut kambing guling ini serius hadir. Astagfirullahaladzim. Ini teh lagi ilmu tauhid dasar lapal. Mata lihat kambing, pikiran kambing guling. Astagfirullah. Istighfar ah. Ini yang merusak suasana tapi bisa dimaklumi lah ya. Mata kepada kambing, hati ke Allah. Apa perbedaan kambing dengan para lelakian? Sama-sama Eh, sama-sama berjenggot, sama-sama ciptaan Allah. Susu. Bayangkan, sapi mengeluarkan susu, ya, kambing Ini gimana mengeluarkan susu yang kalau diminum oleh kita, anak-anak kita tidak ada eh, tidak tertular ke kambingannya, tidak tertular ke sapiannya Harusnya kan bayi-bayi yang diberi minum susu sapi itu adalah ikatan apa gitu. Apakah warnanya atau ekornya lolos tuh. Jadi sekarang saudara paham mengapa manusia tidak boleh nikah dengan sapi? Karena saudara <laughs> salah, sudah persusuan. Karena beda jenis ah. Mata lihat susu, air susu hati ke Allah Allah juga menciptakan buah-buahan kurma, anggur diuji oleh Allah bisa dibuat sesuatu yang memabukkan jadi khamar bisa dibuat sesuatu yang menyehatkan ujian mata kepada kurma, hati ke Allah lalu Allah mengilhamkan kepada lebah ya lebah ciptaan Allah dia bagaimana harus pergi jauh bisa pulang kampung pulang ke kandangnya benar semua diberitahu hidayah oleh Allah petunjuk diilhamkanlah seperti itu jadi kalau mata lihat lebat jangan wah aneh ya gak usah aneh semuanya kan dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya gunung-gunung pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia Allah mengilhamkan manusia untuk bikin rumah, bikin madu. Kemudian makanlah dari macam-macam buah-buahan. Tempuhlah jalan yang telah Allah mudahkan bagimu. Dari lebah keluar madu dan macam-macam warnanya. Kita lihat madu udah jarang ingat Allah, ya. Kadang kita lebih percaya ke obat daripada madu yang memang oleh Allah sudah dirancang. Antara madu dan obat-obatan masih murah madu loh hadirin enak suplemen yang lain oh, pahit, pahang, pedas madu tapi tidak semua orang meminum madu dengan keyakinan keinginan Allah udah enak, murah coba sekarang madu murah kan dibanding suplemen-suplemen yang lain yang ratusan ribu madu 15 ribu segini ya mulut minum madu hati ingat Allah Allah lah yang mau Allah khalaqakum tsumma yatawaffakum Allah lah yang menghidupkan kita kita hidup tuh dihidupkan dan mati tuh kita baru bisa mati kalau Allah matikan kita kita tidak akan mati kecuali dimatikan oleh Allah syariatnya malaikat maut mencabut nyawa kita dan syariat dunianya mungkin sakit lewat sakit ya mungkin ketabrak tembak macam-macam lah kalau Allah mau mah ada aja jalannya tapi yang pasti kita mati karena Allah yang mewafatkan kita kalau kita dibunuh orang nauzubillah kalau kitanya benar kita bisa jadi syuhada yang membunuh yang dosa tapi matinya kita izin Allah jadi tidak ada yang bisa membuat kita mati kalau lihat yang pikun-pikun jangan dihina ini Allah yang memikunkan itu dalilnya jangan eh dimainin ah, dia dipikunkan masih muda dapat nanti jangan jangan kita lihat yang pikun mata kepada yang pikun hati ke Allah ini kebesaran Allah dipikunkan memori diambil pas sudah pikun ke sana tidak dihisap tuh tapi pikun gak ingat sholat yang dihisap waktu dia akalnya jalan Kemudian Allah melebihkan rezeki, beda-beda rezeki juga. Jangan heran dalam keluarga beda-beda. Padahal ibu bapaknya sama. Allah yang ngatur. Yang penting berkah. Juga Allah yang menjadikan jodoh. Makanya, ah boleh enggak pengajian ke DT sambil nyari jodoh? Jangan ngomong ke saya. Ya Allah. Ya Allah. Katanya pengajian di Geger Kalong ini sama-sama ingin mengenalmu Walaupun saya tidak mengatakan kau oh, sudah tahu isi hati yang terdalam. Ya Seperti yang niat tahajud kan kalau sudah niat tahajud kemudian tiduran padahal sudah niat, sudah bulat mau tahajud, ketiduran itu kan dapat pahalanya. Tapi nggak boleh licik. Ya Allah saya niat tahajud. Tapi dia yang lebih dalam lagi tuh mudah-mudahan ditidurin oleh Allah. Nah. Itulah Gak bisa bohong sama Allah. Terima kasih sahabat-sahabat. Masalah terbesar dalam hidup kita kurang ingat ke Allah. Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita ingat ke Allah, Allah tahu. Mungkin dengan akal, dengan lisan, dengan hati, dengan kepatuhan, nanti Allah akan menuntun kita segala urusan ada di dalam kekuasaan Allah tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sahabat-sahabat yang baik mudah-mudahan ada hikmahnya kesimpulan apapun yang kita lihat kita dengar sambungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan banyak hikmah yang lebih dalam kalau kita bisa kembali ke kepada Allah watukurullaha kathirul alakum tuflihun zikirlah sebanyak-banyaknya Insya Yang Kau akan beruntung sekian sahabat yang baik mari kita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 Duha yang maha baik, berkahi majlis ini. Wahai yang maha pengampun, Ya Gofur Rahim. Ampuni kami, Ya Allah. Ampuni kami lebih lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Lebih sibuk memikirkan duniawi daripada memikirkan janji dan jaminanmu. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali ikhlas dalam beramal. Hampir setiap amal kami hanya ingin dipuji makhlukmu, bukan mencari ridhomu. Ya Allah, ampuni Betapa bedanya yang kami tampakkan di depan manusia dengan apa yang tersembunyi di hati ini. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Ampuni semua kemusrikan kami. Duhai Allah yang maha menatap. Ampuni kami jarang bisa bersyukur dengan tulus. Padahal limpahan nikmat darimu setiap saat tiada bertepi. Bahkan ampuni ya Allah betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni. Kami sering berburuk sangka kepadamu sering tidak ridho dengan takdirmu sering kecewa dengan ketentuanmu padahal pasti engkau menetapkan yang terbaik untuk kami ampuni ya Allah kami lebih sibuk mencari cinta makhlukmu daripada merindukan cintamu ya Allah ampuni kami jarang bersabar ketika dalam taat padamu kami jarang sabar ketika menjauhi maksiat. Kami pun jarang bersabar ketika menghadapi musibah yang pasti sedikit darimu. Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma اغفر لنا wali walidina warhamuhum kama rabbauna Engkau menyaksikan apa yang kami lakukan kepada orang tua Ampuni kedurhakaan kami Ampuni ya Allah Engkau tahu luka yang ada di hati orang tua Ya Rabb Berikan kesempatan kami berbakti kepada ibu bapak kami. Ya Allah ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan. Sehingga kami dapat mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya Berkahi ilmunya Muliakan keluarga dan keturunannya Ya Allah engkau menyaksikan orang-orang yang berbuat baik Dan mendoakan kami Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Sempurnakan ganjarannya ya Allah Golongkan kami jadi hambamu yang tahu balas budi Ya Rabb Engkau tahu siapapun yang kami sakiti, kami zalimi selama ini. Ampuni hamba-hambamu ya Allah yang kami zalimi. Lapangkan hatinya untuk memaafkan kami ya Allah. Juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami ya Allah. Kami maafkan dan cegahlah dari perbuatan buruk terhadap siapapun. Allah gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ibn amwat Doa yang maha menatap Kabulkan doa-doa kami ya Allah Engkau maha kuasa atas segalanya Engkau maha dekat Engkau maha mendengar Engkau yang mengumpulkan kami Engkau yang janji akan mengabulkan Janjimu pasti ya Allah Taqabal minna ya karim Innaka antas sami'ul alim Betub alaina innaka anta tawwabur rahim. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah masing-masing. Amin. Jangan ragu-ragu. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Ya Arhamar Irhamna ya, ya Karim Taqabal minna Ya Jalali wal Ikram Kabulkan Ya Allah yang sembuh Yang sakit sembuhkan Ya Syafi yang kekurangan cukupi Ya Bani Dengan rizki yang halal barokah Ya Allah jauhkan dari yang haram Subhat Dari riba Ya Allah Ya Allah berikan pendamping terbaik yang menantikan pernikahan yang berkah keluarga Sakina keturunan yang soleh, soleha, keluarga hafiz, Hafizo Ya Allah angkat derajat yang dihina, direndahkan.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 Insya Allah besok kita jumpa di Semarang. Terima kasih sahabat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima